kiamat jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang keutamaan kota Madinah dan adab-adab berziarah di kota Madinah ini. Kota Madinah adalah kota yang sudah cukup lama orang-orang Yahudi dan sebagian orang Arab dari kabilah Al-Khazraj dan juga Aus telah menempati kota Madinah ini selama ratusan tahun sebelum datangnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah ini dan nama kota Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW adalah Yathrib nama kota Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW adalah Yathrib dan nama ini telah Allah SWT sebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam sebuah ayat. Ketika Allah SWT menceritakan ucapan orang-orang munafik kepada orang-orang yang beriman saat terjadi perang Khandaq. Allah berfirman, "Wa idqalat طائفة منهم يا أهل يثرب la muqama lakum ketika segolongan dari mereka yaitu orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman apa yang mereka katakan ya ahla yathrib wahai penduduk yathrib Maksudnya adalah Wahai penduduk Madinah Yathrib Ini adalah Nama lama Dari kota Madinah Sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam sebuah hadis Yang sahih Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Umirtu biqaryatin تأكل القرى يقولون yathrib, wahya al-Madinah Aku diperintahkan untuk hijrah ke sebuah negeri yang akan memakan negeri-negeri yang lain Sebagian ulama mengatakan maksudnya negeri tersebut akan mengalahkan dan akan menguasai negeri-negeri yang lain. Yaqulun Yathrib. Mereka menamakan negeri tersebut dengan Yathrib. Wahiyal Madinah. Sedangkan dia adalah Al-Madinah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya nama dari kota Al-Madinah ini sebelum hijrahnya Rasulullah SAW adalah Yathrib dan Yathrib ini berasal dari kata tarraba yusarribu tarraba yusarribu yang intinya adalah celaan maknanya adalah al-malamah yaitu celaan karena mengandung makna yang tidak baik Rasulullah SAW ketika beliau datang ke kota Madinah ini Beliau merubah Nama Yathrib Dengan nama Al-Madinah Dan Allah SWT Telah menyebutkan di dalam Al-Quran Nama Al-Madinah ini Di dalam empat ayat Menyebutkan nama Al-Madinah ini di dalam empat ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma li ahli al-Madinati wa man haulahum min al-a'rab ay yatakhallafu ar-Rasulillah." Tidak pantas li ahli al-Madinah bagi penduduk al-Madinah, yaitu penduduk kota ini. Wa man haulahum min al-a'rab dan orang-orang yang ada di sekitar mereka dari orang-orang Arab Badui. Tidak pantas bagi mereka ayyatakhalafu ar-Rasulillah untuk ketinggalan berperang bersama Rasulullah SAW. Artinya dia boleh dan tidak pantas bagi mereka untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan li ahlil Madinah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Munafiqin yaqulun la irja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Mereka orang-orang munafik berkata Lahir rojakana ilal Madinah Seandainya kita kembali ke kota Madinah Karena saat itu mereka Sedang dalam perjalanan menuju kota Madinah Berbicara di antara mereka Berbicara tentang Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya Orang-orang munafik tersebut berkata Seandainya kita kembali ke kota Madinah niscaya orang yang lebih mulia di antara kita akan mengeluarkan akan mengusir orang yang lebih hina dan yang mereka maksud orang yang lebih hina adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya mereka mengatakan la irja'na ilal Madinah seandainya kita kembali ke kota Madinah menunjukkan kepada kita bahwasanya nama, nama kota ini yaitu kota Rasulullah SAW ini adalah kota Al-Madinah. Di zaman sekarang kota ini dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan kalimat Al-Munawwarah artinya adalah yang bercahaya atau yang diberikan cahaya Kenapa dinamakan demikian? Karena kota ini menjadi bercahaya dengan cahaya Islam semenjak datangnya Rasulullah SAW yang sebelumnya gelap dengan kegelapan, kekufuran dan juga kesyirikan. Datang Rasulullah SAW ke kota Madinah ini dengan membawa cahaya Islam. Sehingga di zaman sekarang dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah yaitu kota yang bercahaya. Dan ini yang lebih terkenal di zaman sekarang adapun di zaman dahulu di kitab-kitab para ulama maka mereka menyebut kota ini dengan nama Al-Madinah atau Al-Madinah An-Nabawiyah atau Madinatun Nabi atau Madinatur Rasul ini adalah nama-nama yang dipakai oleh para ulama zaman dahulu di kitab-kitab mereka Kota Al-Madinah memiliki beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tiga di antara keutamaan-keutamaan tersebut. Yang pertama, kota Al-Madinah telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah haram telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah haram setelah kota Mekah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan aku telah mengharamkan kota Al-Madinah menunjukkan kepada kita bahwasanya kota Al-Madinah ini adalah termasuk tanah haram dan maksud ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim haram kemudian ucapan beliau wa inni tu. Maksud mengharamkan di sini adalah menunjukkan keharaman. Maksud dari mengharamkan di sini adalah menunjukkan keharaman. Karena pada hakikatnya yang mengharamkan kedua kota yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam maka keduanya adalah seorang rasul yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari mengharamkan di sini adalah menunjukkan keharaman. Dan tanah haram di kota Madinah ini batas-batasnya sudah ditentukan oleh syariat dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam dua hadis. Yang pertama adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam inni haramtu ma baina labatai al-Madinah ayyuqta'a idahuha aw yuqtala sayduha Beliau sallallahu mengatakan Sesungguhnya aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara Dua labah Kota Al-Madinah Labah Kurang lebih maknanya adalah Lahar yang sudah dingin Karena di kota Madinah ini Ada dua labah Yang sudah ada Semenjak zaman Rasulullah SAW Labah yang pertama adalah yang ada di sebelah barat kota Al-Madinah di zaman Rasulullah SAW yang bernama Al-Wabirah. Kemudian yang kedua adalah Labah yang letaknya di sebelah timur kota Al-Madinah di zaman Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Waqim dan dua-duanya sampai sekarang masih ada. Beliau SAW mengatakan Sesungguhnya aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara dua labah ini Al-Wabirah Ini posisinya kurang lebih di sebelah barat Dan Waqim Ini di sebelah timur Beliau SAW mengatakan Aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara dua labah ini ayyuqta'a idahuha supaya jangan dipotong tumbuh-tumbuhannya ada yang mengatakan tumbuh-tumbuhan yang berduri menunjukkan bahwasanya di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah haram yang ada di kota Madinah dilarang kita untuk memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram dan jadi masuk dengan tumbuh-tumbuhan di sini adalah tumbuh-tumbuhan yang dihidupkan oleh Allah SWT tanpa ada campur tangan manusia. Adapun tumbuh-tumbuhan yang ditanam dan dirawat oleh manusia seperti yang ada di taman atau di kebun kurma maka yang demikian tidak mengapa untuk dipotong. Jadi tumbuh-tumbuhan yang dilarang untuk dipotong di tanah haram ini adalah tumbuh-tumbuhan yang dihidupkan oleh Allah SWT tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian beliau SAW mengatakan au yuqtala sayiduha atau dibunuh hewan buruan yang ada di tanah haram baik berupa burung-burung maupun hewan buruan yang lain kalau dia sedang berada di tanah haram maka tidak boleh seseorang untuk membunuh hewan buruan tersebut kecuali hewan buruan tersebut keluar dari tanah haram maka yang demikian tidak mengapa untuk diburu Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Kota Al-Madinah itu adalah tanah haram dari air sampai sahur Dan air ini adalah bukit yang posisinya kurang lebih di sebelah selatan kota Al-Madinah. Persis setelah Miqat Bi'r Ali. Di sebelah kiri kalau kita menuju ke kota Mekah. Itulah yang dinamakan dengan bukit air yang kurang lebih posisinya, posisinya berada di sebelah selatan kota Al-Madinah. Adapun Taur, ini adalah sebuah bukit yang posisinya di sebelah selatan atau di sebelah utara Gunung Uhud yang letaknya di sebelah utara kota Al-Madinah sebelah selatan adalah sana dan utara adalah ada yang di, apa yang ada di belakang kita. Taur berada di sebelah utara dan air kurang lebih berada di sebelah selatan. Beliau SAW mengatakan kota Al-Madinah adalah tanah haram dari air sampai Taur. Menunjukkan kepada kita tentang batas tanah haram dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam dua hadis yang kita sebutkan. Yang pertama diriwayatkan oleh Muslim, kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Di zaman sekarang kota Al-Madinah dengan berlalunya waktu dan perkembangan zaman ini sudah lebih besar dan lebih luas daripada tanah haram itu sendiri. Di zaman Rasulullah SAW, kota Al-Madinah berada di dalam tanah haram. Dan di zaman sekarang, sebagian kota Madinah ada yang sudah keluar dari tanah haram. Jadi penduduk Madinah ada di antara mereka yang tinggal di tanah haram seperti yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi dan ada juga di antara mereka yang tinggal di luar tanah haram. Jadi tanah haram atau kota Madinah di zaman sekarang sudah lebih luas daripada tanah haram itu sendiri. Itu adalah keutamaan kota Madinah yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan kota Madinah Rasulullah SAW pernah meminta dan berdoa kepada Allah supaya Allah SWT memberikan berkah dan juga kebanyakan kebaikan yang banyak kepada kota Al-Madinah ini. Beliau SAW mengatakan bersabda, Allahumma barik lana fi thamarina وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا Beliau SAW mengatakan yang artinya Ya Allah Berikanlah berkah kepada kami Di dalam buah-buahan kami Dan yang dimaksud dengan berkah atau barakah adalah ziyadatul khair wa thabatuhu. Tambahan kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut. Beliau SAW mengatakan, "Ya Allah, berikanlah berkah terhadap bagi kami pada buah-buahan kami." Menunjukkan bahasanya buah-buahan yang ada di kota Madinah lain dengan buah-buahan yang ada di luar kota Madinah. Dengan doa Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, "Wabarik lana fi Madinatina." Dan berilah berkah untuk kami di dalam kota Madinah kami ini. Wabarik lana fi sa'ina dan berilah berkah untuk kami di dalam sok kami. Sok ini adalah nama sebuah ukuran belum meminta kepada Allah supaya Allah memberkahi sok yang ada di kota Madinah. Artinya satu sok di kota Madinah lain dengan satu sok di kota yang lain. Dengan doa Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wa fi muddina dan berikanlah berkah untuk kami di dalam mud kami. Mud ini juga nama sebuah ukuran. Satu mud adalah seperempat sok. Menunjukkan kepada kita bahwasanya satu mud di kota Madinah ini lebih berkah dan lebih banyak kebaikannya daripada satu mod di kota yang lain. Menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kota Al-Madinah ini dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan kota Madinah bahwasanya Rasulullah sallallahu akan memberikan syafaat bagi orang yang tinggal di kota Madinah sampai dia meninggal. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, beliau SAW mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah. Maksudnya adalah tinggal menetap di kota Madinah ini sampai dia meninggal. Fa inni liman yamutu biha. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan menetap dan tinggal di kota Madinah sampai meninggal dunia maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada orang tersebut hadis ini sahih diriwayatkan oleh Termedi, rahimahullah Masuk kita pada poin yang selanjutnya tentang adab-adab berziarah di kota Al-Madinah ini. Di kota Madinah ini ada lima tempat yang diziarahi dan lima tempat tersebut terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan dua masjid dan tiga kuburan. Masjid yang pertama adalah Masjid An-Nabawi. Masjid Rasulullah SAW. Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Kuba yang juga dibangun oleh Rasulullah SAW. Adapun tiga kuburan, kuburan yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Kuburan yang kedua adalah kuburan Baqi. Kemudian kuburan yang ketiga adalah kuburan syuhada Uhud. Dan insyaallah kita akan berbicara tentang satu persatu dari tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada tahun 1 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah setelah hijrah. Maka hal yang pertama kali beliau lakukan adalah menentukan di mana masjid akan dibangun. Dan beliau kemudian bersama para sahabat radhiyallahu anhum membangun Masjid Nabawi saat itu kurang lebih selama 12 hari. Baru setelah itu beliau membangun dua rumah beliau yang ada di sebelah timur Masjid Nabawi yaitu rumah Aisyah radhiyallahu anha dan juga rumah Saudah bintu Jamah karena beliau sallallahu alaihi ketika awal datang ke kota Madinah ini beliau menikah dengan dua orang wanita atau memiliki dua orang istri Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq Kemudian Saudah bintu Jam'ah Adapun Khadijah Maka beliau sudah meninggal Tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW Dan awal berdirinya masjid ini Berukuran 30 kali 35 meter Berukuran 30 dikali 35 meter Dan masjid ini Jamaah sekalian Inilah tujuan utama Kita datang ke kota Madinah Yaitu untuk Berziarah Ke masjid Rasulullah SAW Karena masjid ini Dibangun oleh seorang Nabi maka Allah SWT memberikan keutamaan terhadap Masjid Nabawi ini. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh kita berpayah-payahan bepergian ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah kecuali ketiga masjid. Dan ketiga masjid ini semuanya dibangun oleh Nabi. Al-Masjidil Haram yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang pahalanya 100 ribu kali lipat lebih besar daripada sholat di masjid yang lain dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa masjid hadza kemudian yang kedua adalah masjidku ini. Yang pahalanya salat sekali di dalamnya seribu kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain. Dan dibangun oleh Rasulullah SAW Kemudian beliau mengatakan Wa masjidil aqsa Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang dibangun oleh Nabi Sulaiman yang pahalanya solat sekali di sana yaitu di Masjidil Aqsa 250 kali lipat lebih besar daripada solat di masjid yang lain. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan tentang pahala Salat di Masjidil Aqsa Beliau mengatakan khairun Fi masjidi Salatun fi masjidi hadha Afdalu min arba'i salawat Fihi Beliau SAW mengatakan Salat sekali di masjidku ini Lebih baik daripada empat kali sholat di Masjidil Aqsa. Sholat sekali di Masjid Nabawi lebih baik daripada empat kali sholat di Masjidil Aqsa. Menunjukkan bahasanya pahala sholat di Masjidil Aqsa 250 kali lipat lebih besar daripada sholat di masjid yang lain dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al Baihaqi rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan utama kedatangan kita ke kota Madinah adalah untuk berziarah di Masjid Nabawi ini yaitu untuk melakukan solat di dalamnya apakah itu solat fardu maupun solat sunnah dan beliau SAW mengatakan salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al masjidal haram Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim keutamaan salawat atau keutamaan salat di Masjid Nabawi dengan seribu kali lipat ini hendaklah kita pergunakan sebaik-baiknya karena ini adalah keutamaan yang agung dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di mana salat sekali yang kita lakukan di sini lebih baik seribu kali lipat daripada sholat di masjid yang lain dan betapa butuhnya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah dengan pahala-pahala yang besar yang Allah tawarkan kepada kita karena nanti pada hari kiamat yang namanya kebaikan akan ditimbang dan dibandingkan dengan kejelekan dan juga dosa yang kita lakukan. فأما من ثقلت موازينه fahuwa fi 'ishatir maka barang siapa yang pahala kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya maka dia berada di dalam kehidupan yang akan membuat dia ridha yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kapan demikian ketika pahala kebaikan kita, ketika ganjaran kita, ketika hasanah kita lebih berat daripada timbangan kejelekan kita. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya Artinya dosanya lebih berat daripada ganjaran yang dia miliki. Fa ummuhu hawiyah, maka orang yang seperti ini keadaannya tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma adraka ma dan tahukah kalian apa itu neraka? Narun hamiyah. Itu api yang menyala-nyala balasan bagi orang yang pahala kebaikannya lebih ringan daripada dosa-dosanya. Oleh karena itu, keberadaan kita di sini jamaah sekalian hendaklah kita manfaatkan sebenar-benarnya sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Melakukan sholat sekali di Masjid Nabawi itu seribu kali lipat lebih besar daripada sholat di masjid yang lain Kelipatannya bukan lima kali Atau sepuluh kali Atau seratus kali Atau lima ratus bahkan seribu Dan kita di dalam hal dunia Apabila kita adalah seorang pedagang Dan diberikan pilihan Berdagang di sebuah tempat Mendapatkan dua kali lipat Laba atau di tempat yang lain mendapatkan tiga kali lipat, niscaya kita akan memilih yang tiga kali lipat. Padahal selisihnya cuma satu saja. Bagaimana dengan selisih seribu kali lipat? Kita sholat di masjid biasa satu pahala dan kita sholat di masjid Nabawi seribu kali lipat lebih besar daripada sholat di masjid tersebut. Tentunya seorang muslim yang berakal Dia memilih Masjid Nabawi Untuk menambah hasanah dan juga ganjaran dia Dan pahala seribu kali lipat Ini mencakup Solat fardu maupun solat sunnah Orang yang melakukan solat asar di sini Maka seribu kali lebih baik daripada Melakukan solat asar Di masjid yang lain Demikian pula orang yang melakukan sholat duha di Masjid Nabawi maka lebih baik seribu kali lipat daripada melakukan sholat duha di masjid yang lain. Dalilnya karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tadi, sholatun fi masjid hada." Sholat sekali di masjid tua ini. Beliau mengatakan sholatun, Tidak mengatakan Salatul fard Atau as-salah an-nafilah Tidak mengatakan salat fardu Atau salat sunnah Tapi belum mengatakan salatun Salat sekali Ini adalah kalimat yang mutlak Yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Pahala seribu kali lipat ini mencakup salat fardu maupun salat sunnah Kemudian yang selanjutnya pahala seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli yang ada di zaman Rasulullah SAW dan juga masjid Manabawi yang merupakan perluasan. Masjid yang asli di zaman Rasul tadi kita sebutkan pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah ukurannya 30 dikali 35 meter dan diperluas oleh beliau SAW pada tahun 7 Hijriah setelah dibukanya kota Khaybar sehingga saat itu umat Islam bertambah harta yang mereka miliki oleh Rasulullah SAW diperluas kembali atau diperluas Masjid Nabawi ini sehingga menjadi 50 kali 50 meter dan setelah itu diperluas di zaman Umar bin Al-Khattab. Kemudian di zaman Uthman. Kemudian zaman-zaman setelahnya selama 9 kali perluasan dan perluasan yang terakhir pada tahun 1994 Masehi. Itu kurang lebih 20 tahun yang lalu ketika kerajaan Saudi ini dipimpin oleh Raja Fahad rahimahullah yang perluasannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Para ulama mengatakan bahwasanya hukum solat di masjid yang merupakan perluasan ini sama hukumnya dengan kalau kita solat di masjid yang asli yaitu mendapatkan seribu kali lipat dan tidak ada keharusan untuk mendapatkan seribu kali lipat kita sholat di masjid yang asli dan ini adalah rahmat dari Allah Swt dan mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan adalah anhuma di mana keduanya yaitu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu dan juga Utsman bin Affan telah memperluas Masjid Nabawi di zaman mereka berdua ke arah kiblat yaitu ke arah selatan. Dan kita mengetahui bahwasanya arah kiblat di situ ada posisi imam. Demikian pula di situ ada saf yang pertama Yang merupakan sebaik-baik saf bagi laki-laki Seandainya Perluasan Ini tidak mengambil hukum yang asal niscaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dan juga Uthman bin Affan Tidak akan memperluas Masjid Nabawi saat itu Ke arah kiblat tapi memilih arah yang lain apa yang mereka lakukan dan tidak diingkari oleh para sahabat menunjukkan kepada kita bahwasanya perluasan Masjid Nabawi ini mengambil hukum asalnya. Kemudian yang selanjutnya tentang hukum melakukan sholat di halaman Masjid Nabawi. Para ulama berbeda pendapat apakah sholat di halaman Masjid Nabawi mendapatkan seribu kali lipat atau tidak dan yang dikuatkan oleh sebagian ulama di antaranya adalah sebagian guru kita di sini bahwasanya sholat di halaman Masjid Nabawi mendapatkan seribu kali lipat dan hukumnya sama kalau kita sholat di dalam bangunan Masjid Nabawi. Mereka mengatakan di antara alasannya karena halaman Masjid Nabawi ini diberikan pagar atau diberi pagar. Apabila sebuah halaman masjid diberi pagar, maka halaman masjid tersebut mengambil hukum masjid itu sendiri. Ini yang dikuatkan oleh sebagian guru kita di sini mereka mengatakan bahwasanya solat di halaman Masjid Nabawi ini mengambil hukum yang sama dengan solat di dalam Masjid Nabawi. Terlepas dari yang sahih dan juga yang benar dari kedua pendapat tersebut, tidak sepatasnya atau nasihat saya bagi seorang muslim yang sudah dimudahkan oleh Allah SWT datang ke kota Madinah ini untuk berusaha sholat di dalam Masjid Nabawi dan tidak bermalas-malasan untuk masuk di dalam masjid dengan beberapa alasan. Yang pertama, supaya kita bisa keluar dari khilaf tersebut. Kita keluar dari khilaf ulama yang mereka berbeda pendapat tentang hukum Sholat di halaman masjid Apakah mengambil seribu atau tidak Kemudian yang kedua Melaksanakan sunnah Rasul SAW Yaitu memenuhi Sof yang terdepan Sebelum kita Duduk atau berposisi di sof yang seterusnya Jadi kita penuhi dulu Sof-sof yang pertama Baru setelah itu kita Kalau memang sudah penuh memenuhi soft yang selanjutnya Ini adalah nasihat kita Selama kita masih mampu Untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi Maka kita usahakan bisa Sholat di Masjid Nabawi ini Supaya kita bisa keluar Dari keraguan-raguan Dan juga bisa Keluar dari khilaf Para ulama tersebut Adapun orang yang sholat Di luar pagar maka dia tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat. Orang yang sholat di luar pagar, yaitu di luar pagar setelah halaman Masjid Nabawi, seperti orang yang sholat di depan hotel atau di bawah hotel, maka dia tidak mendapatkan seribu kali lipat, karena pahala seribu ini berkaitan dengan masjid. Beliau SAW mengatakan, Salatun fi masjidi hadha Sholat sekali di masjidku ini Menunjukkan bahwasanya pahala seribu Ini berkaitan dengan masjid Orang yang sholat di luar masjid Seperti orang yang sholat di luar pagar Maka dia tidak mendapatkan, tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat Akan tapi kalau dia sholat berjamaah Maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah mendapatkan pahala sholat berjamaah akan tetapi tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat seperti kalau ketika sholat Aid atau ketika Ramadan pada malam-malam tertentu penuh Masjid Nabawi sehingga ada sebagian mereka yang sholat di luar pagar maka dalam keadaan demikian dia mendapatkan pahala sholat berjamaah akan tetapi tidak mendapatkan tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat. Kemudian yang selanjutnya di dalam masjid ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW ada sebuah daerah yang disifati dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Bahwasanya daerah tersebut merupakan taman di antara taman-taman surga sebagaimana sabda beliau SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya beliau SAW bersabda ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah antara rumahku dan rumah beliau saat itu berada di sebelah timur Masjid Nabawi wa mimbari dan di antara mimbarku baina baiti wa mimbari antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga dari rumah beliau sampai ke mimbar beliau sallallahu dan rumah beliau saat itu berada di luar masjid yaitu di sebelah timur Masjid Nabawi dan mimbar beliau SAW kurang lebih berada di pertengahan Masjid Nabawi agak condong ke sebelah barat beliau mengatakan antara mimbarku antara rumahku sampai mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga para ulama berbeda pendapat tentang makna dari ucapan beliau taman di antara taman-taman surga ada di antara mereka yang berpendapat bahasanya tempat tersebut yaitu raudhah kelak akan dipindah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi bagian dari surga. Dan pendapat ini dikuatkan oleh banyak ulama. Kemudian pendapat yang kedua mereka mengatakan bahwasanya disunnahkan kita melakukan ibadah di dalam raudhah tersebut di mana ibadah tersebut adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Swt sehingga dinamakan raudhatun min riyadil jannah beribadah di sana merupakan keutamaan dan ibadah tersebut adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Swt. Dan di antara ibadah yang disunahkan di sana menurut sebagian ulama adalah solat sunnah. Mereka mengatakan diutamakan kita mengerjakan sholat sunnah Di dalam raudhah Seperti sholat duha Tahiyatul masjid Sholat malam Sholat rawatib Dan juga sholat-sholat sunnah yang lain Adapun sholat fardu Maka tetap diutamakan bagi laki-laki Untuk menunaikannya di saf yang pertama Karena beliau SAW mengatakan Khairu sufufir rijal awaluha Sebaik-baik saf bagi laki-laki Adalah yang paling depan jadi sunnahnya untuk sholat fardu, sholat wajib Bagi laki-laki dikerjakan di saf yang pertama Dan ini dikuatkan oleh sebagian guru kita di sini Mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua Disunahkan kita untuk melakukan sebagian ibadah di raudhah Di antaranya adalah melakukan sholat sunnah Dan hukumnya adalah dianjurkan Artinya tidak wajib Untuk melakukan sholat sunnah Di raudah ini Kalau kita mengetahui bahasanya ini adalah Suatu yang dianjurkan Maka Disyaratkan Untuk melakukan sholat sunnah Di raudah Yaitu Tidak membawa mudarat Atau tidak memudarati kita Dan juga tidak memudarati orang lain Silahkan kita melakukan sholat sunnah di sana Selama tidak terjadi mudarat Bagi diri kita Maupun bagi orang lain Karena Rasulullah SAW bersabda La darara Wa la dirar Tidak boleh kita memudarati diri kita sendiri Dan juga tidak boleh memudarati orang lain Sholat di sana Yaitu di Raudhah Hukumnya dianjurkan dan tidak ada di antara ulama yang mewajibkan. Adapun menyakiti saudara kita maka ini hukumnya adalah haram. Tidak boleh seorang muslim hanya karena ingin melakukan sesuatu yang sunnah yang dianjurkan kemudian dia melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita pahami di sini kalau memang kita dimudahkan bisa masuk ke dalam Allah, maka silahkan kita lakukan, tapi kalau tidak dimudahkan, maka kita tinggalkan dan kita meninggalkan itu karena Allah. Meninggalkan sholat di sana karena Allah. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang maknanya man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Maka Allah SWT akan menggantikan yang lebih baik dari sesuatu tersebut Mungkin kita sekarang meninggalkan hal tersebut karena Allah Tidak sholat di Allah Karena takut memudarati diri sendiri Atau memudarati saudara kita Diharapkan Allah SWT akan menggantikan yang lebih baik dari itu Mungkin di kemudian hari kita akan diberikan kesempatan untuk bisa datang ke sini sehingga kita bisa leluasa sholat di raudhah atau diganti dengan perkara yang lain yang lebih baik dari itu. Itu adalah beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah Masjid Nabawi ini. Kemudian poin yang terakhir tentang Masjid Nabawi telah tersebar di kalangan kaum muslimin yang telah dimudahkan oleh Allah untuk berziarah ke Masjid Nabawi ini bahwasanya orang yang datang ke sini disyariatkan untuk melakukan apa yang dinamakan dengan salat arba'in. Pengertiannya adalah melakukan salat lima waktu selama 40 kali. Dilakukan secara berturut-turut kurang lebih selama 8 hari mereka mengatakan disyariatkan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab Wabari aminan nifak nifaq yang artinya barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 waktu atau 40 sholat, tidak pernah ketinggalan satu sholat pun 40 waktu 40 sholat, tidak pernah ketinggalan satu sholat pun maka akan ditulis baginya keselamatan dari neraka keselamatan dari azab dan juga akan dilepaskan dari sifat-sifat kenifakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dan di dalam isnad atau sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Nubaid ibnu Umar. Nubaid ibnu Umar ini adalah seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini dan dia telah dihukumi oleh para ulama ahli hadis sebagai seorang rawi yang majhul. Artinya seorang rawi yang tidak diketahui keadaannya. Apakah dia adalah seorang yang thiqah atau seorang yang doif? Karena dia hanya memiliki satu hadis saja. Hanya memiliki satu hadis saja yaitu hadis yang kita sebutkan sehingga tidak bisa dinilai oleh para ulama apakah memang hafalannya bagus atau tidak sehingga sebuah hadis apabila di dalamnya ada seorang rawi yang demikian sifatnya dan tidak ada jalan yang lain yang memperkuat hadis tersebut maka hadis tersebut termasuk hadis yang dhaif yaitu hadis yang lemah Bahkan ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar adalah hadis doif yang menyelisih hadis yang sahih. Hadis doif yang menyelisih hadis yang sahih. Di sana ada hadis yang lain yang isinya hampir sama. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Man salla arba'ina yauman Man salla arba'ina yauman Fi jama'ah Yudriku takbiratul ula Kutibat lahu bara'atan Barang siapa yang salat Selama 40 hari fi jamaah secara berjamaah yudriku at-takbiratul ula dia mendapatkan salat jamaah tersebut dari sejak awal yaitu sejak takbiratul ihram artinya bukan sebagai masbuk maka akan ditulis baginya dua pahala bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq akan dilepaskan dari neraka dan akan dilepaskan dari sifat-sifat kenifakan. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan hadis yang kita sebutkan ini hampir sama isinya dengan hadis yang kita sebutkan di awal. Di situ disebutkan kalimat arba'in yaitu 40. Dan juga disebutkan pahala yaitu terlepas dari neraka dan juga terlepas dari kenifakan. Dan hadis yang kedua ini adalah hadis yang hasan. Adapun yang pertama adalah hadis yang dhaif. Bedanya kalau yang pertama disebutkan 40 salat yaitu 8 hari. Adapun yang kedua adalah 40 hari. Melakukan salat 5 waktu selama 40 hari. Artinya satu bulan 10 hari, bukan hanya 8 hari. Salat bersama imam dari sejak takbiratul ihram. Dan ini bukan perkara yang ringan kita bisa menjaga sholat lima waktu selama 40 hari tidak pernah menjadi masbuk sholat bersama imam dari awal sejak takbiratul ihram mungkin seseorang bisa melaksanakan sholat lima waktu tersebut satu dua hari atau tiga hari atau seminggu tapi belum tentu setelah itu dia bisa menjaganya jadi ini adalah perkara yang berat tapi kalau bisa kita lakukan Maka pahalanya besar Yang pertama kita dibebaskan dari neraka Kemudian yang kedua Kita dibebaskan dari kenifakan Bagaimana seorang laki-laki Yang sholat bersama imam berjamaah selama 40 hari Dan tidak pernah ketinggalan Takbiratul ihram Bisa masuk di dalam hatinya nifak Karena orang-orang munafik ini mereka sangat malas dengan yang dinamakan sholat berjamaah. Kalau bisa mereka tidak sholat berjamaah dan tidak diketahui oleh orang Islam, ini saya mereka tinggalkan. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwasanya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan juga sholat subuh. Kemudian perbedaannya di dalam hadis yang pertama tadi disebutkan Masjid Nabawi Karena beliau mengatakan Man sholla fi masjidi hada Barang siapa yang sholat di masjidku ini Adapun hadis kedua yang Hasan tadi Itu adalah umum Di masjid Nabawi Dan juga di selain masjid Nabawi Beliau mengatakan Man sholla arba'ina yauman Barang siapa yang sholat selama 40 hari Umum Entah itu di masjid Nabawi maupun di masjid yang lain. Sehingga apabila kita pulang ke negara kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan hadis ini selama 40 hari, niscaya kita akan mendapatkan pahalanya. Dan ucapan kita atau pendapat kita bahwasanya hadis yang berkaitan dengan solat arba'in ini adalah hadis yang doif bukan berarti kita menyuruh dan juga mendorong supaya kita bermalas-malasan untuk sholat di Masjid Nabawi. Tidak. Kita katakan, kita dorong dan kita suruh, kita anjurkan untuk memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, tetapi dengan berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang tadi kita sebutkan. Sholat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik seribu kali daripada sholat di masjid yang lain. Hadis yang sahih ini cukup bagi kita untuk menjadi pendorong dan pemicu untuk melakukan sholat di masjid Nabawi ini tanpa dibatasi dengan 40 waktu atau 30 waktu atau bilangan yang lain. Kemudian tempat yang kedua di antara tempat yang kita ziarahi di kota Madinah ini adalah Masjid Kuba Masjid Kuba posisinya kurang lebih 5 km ke arah selatan dari Masjid Nabawi ini yaitu ke arah kiblat dan Masjid Kuba ini dibangun oleh Rasulullah SAW bahkan lebih dahulu dibangun daripada Masjid Nabawi karena beliau SAW ketika berhijrah Sebelum sampai ke kota Madinah ini Beliau tinggal di sebuah desa Yang ada di sebelah selatan kota Madinah saat itu Yang bernama Desa Kuba Tinggal di sana dalam sebuah riwayat Selama 14 hari Sebagaimana dalam Sahih Bukhari rahimahullah Dan selama di sana beliau membangun Masjid Kuba ini Kemudian meninggalkan desa tersebut pada hari Jumat menuju ke kota Madinah ini dan sampai di kota Madinah pada hari tersebut yaitu pada hari Jumat. Karena masjid ini dibangun oleh seorang nabi yaitu Rasulullah SAW, maka Allah SWT memberikan keutamaan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, "Man tatahhara fi baitihi ثم أتى مسجد Quba فصلى فيه salatan كان له ka ajri barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke masjid Kuba dan solat di dalamnya sebuah solat maka dia akan mendapatkan pahala umrah barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke masjid Kuba dan solat di dalamnya sebuah solat maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan dari sini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Di dalam hadis yang lain Abdullah bin Umar mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba masyan wa rakiban fayusalli fihi Dahulu Nabi Muhammad SAW mendatangi Masjid Kuba setiap pekan kulla sabatin ya'ti masjid Quba kulla sabatin setiap pekan datang ke masjid Quba baik dengan naik kendaraan maupun dengan jalan kaki kemudian sholat di sana sebuah sholat dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sholat di sana dua rakaat hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Ucapan beliau dalam hadis yang pertama, "Man tatahhara", barang siapa yang bersuci dari rumahnya, ini bukan merupakan syarat. Artinya untuk mendapatkan pahala umrah tidak diharuskan kita bersuci dari rumah kita atau dari penginapan kita. Tapi boleh seseorang bersuci di Masjid Kuba, artinya berwudu di sana, kemudian dia sholat dan insya Allah akan mendapatkan pahala umrah Dalilnya adalah dalam riwayat yang lain Beliau mengatakan sholat di Masjid Kuba Seperti pahala umrah Tanpa disebutkan di situ Syarat untuk bersuci Jadi orang yang ke sana Meskipun dia tanpa bersuci dari rumahnya atau dari penginapan Maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala umrah Dan sebagian ulama mengatakan Ucapan beliau man tatahara barang siapa yang bersuci dari rumahnya adalah isyarat bahwasanya yang berziarah ke Masjid Kuba adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya penduduk desa Kuba itu sendiri dan juga orang-orang yang tinggal di kota Madinah atau orang yang datang ke kota Madinah. Artinya apa? Artinya tidak boleh seseorang datang dari tempat yang jauh dari Indonesia misalnya dengan tujuan utama untuk sholat di Masjid Kuba tujuan utama kita datang ke Madinah adalah untuk sholat di Masjid Nabawi kalau kita sudah sholat di sini baik sholat fardu maupun sholat sunnah maka setelah itu baru kita disunahkan untuk sholat di Masjid Kuba Adapun kalau seseorang datang dari Indonesia ketika ditanya tujuannya untuk apa ke Madinah kemudian mengatakan untuk sholat di Masjid Kuba maka ini adalah kesalahan karena tadi kita sebutkan tidak boleh kita berpayah-payahan bepergian ke sebuah tempat untuk beribadah kecuali ke tiga masjid saja Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa dan di situ Rasulullah SAW tidak menyebutkan Masjid Kuba jadi Masjid Kuba disunahkan untuk diziarahi bagi siapa? Bagi orang yang ada di sekitar Masjid Kuba. Oleh karena itu beliau SAW mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Menunjukkan bahasanya orang yang berziarah ke sana adalah orang-orang dekat yang ada di sekitar Masjid Kuba. Kemudian pahala umrah ini mencakup salat fardu maupun salat sunnah mencakup salat fardu maupun salat sunnah. Orang yang salat duha di sana akan mendapatkan pahala umrah. Demikian pula orang yang salat fardu. Dalilnya karena beliau SAW mengatakan dalam hadis yang pertama tadi, fasalla fihi salatan. Kemudian dia salat di dalam Masjid Kuba sebuah salat. Sebuah salat di sini mencakup salat fardu maupun salat sunnah. Mencakup salat fardu maupun salat sunnah Kemudian tempat yang selanjutnya adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah di kota Madinah ini dan meninggal di rumah Aisyah radhiallahu anha yang posisinya berada di sebelah timur Masjid Nabawi dan di luar Masjid Nabawi saat itu. Beliau dikuburkan di rumah dan saat itu para sahabat radhiyallahu anhum berbeda pendapat di mana akan dikuburkan Rasulullah SAW. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan sami'tu anin Nabi SAW syai'an manasituhu sami'tu min Rasulillah SAW syai'an ma nasituhu. Aku mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Artinya beliau pernah mendengar sabda hadis Rasulullah SAW yang tidak beliau lupakan. Apa itu? Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi alladhi yuhibbu ayyudfana fihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang di situ Allah senang supaya nabi tersebut dikuburkan di tempat tersebut. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga yang lain. bahwasanya seorang nabi apabila meninggal maka dikuburkan di tempat itu juga. Kemudian Abu Bakar mengatakan idfanuhu fi maudhi'i firashihi. Hendaklah kalian menguburkan Rasulullah SAW di tempat tidur beliau, yaitu tempat beliau meninggal dunia. Akhirnya dikuburkanlah Rasulullah SAW di kamar Aisyah radhiallahu anha pada tahun 11 Hijriah. Dua tahun kemudian meninggallah Abu Bakar As-Siddiq dan dikuburkan di belakang Rasulullah SAW di belakang Rasulullah SAW yaitu posisinya kurang lebih ini adalah Rasulullah SAW kemudian Abu Bakar Siddiq dikuburkan di belakangnya dan kepala Abu Bakar Siddiq sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW jadi yang lebih dekat dengan arah kiblat adalah Rasulullah SAW kemudian yang di belakangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan di dalam rumah tersebut karena rumah tersebut adalah rumah putrinya yaitu rumah Aisyah radhiallahu anha dan selama atau di zaman Abu Bakar As-Siddiq rumah tersebut berada di luar masjid kemudian datang Umar bin Khattab 10 tahun kemudian beliau meninggal dan dikuburkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan kepala Umar bin Khattab radhiallahu anhu sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq dan selama pemerintahan beliau rumah tersebut yang di situ ada kuburan Rasulullah SAW ada di luar masjid kemudian datang Utsman bin Affan rumah juga masih di luar masjid datang Ali bin Abi Thalib rumah masih di luar masjid datang Muawiyah datang Yazid bin Muawiyah kemudian datang Abdul Malik Selama puluhan tahun tersebut rumah Rasulullah SAW yaitu rumah Aisyah radhiallahu anha yang di situ ada kuburan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar berada di luar Masjid Nabawi. Sampai datang seorang khalifah yang bernama Walid bin Abdul Malik yang sempat menjadi khalifah dari tahun 86 Hijriah sampai kurang lebih tahun 96 Hijriah. Dan selama 10 tahun tersebut Beliau memiliki proyek Memperluas Masjid Nabawi Ke arah timur Yaitu ke arah kuburan Rasulullah SAW Dan dua orang sahabatnya Dan ini diingkari oleh para ulama Di zaman tersebut Mereka tidak setuju Dengan perluasan Masjid Nabawi ke arah timur Karena dua sebab Sebab yang pertama Karena harus menghancurkan Rumah-rumah istri Nabi SAW Mereka berharap Apabila ada orang yang berziarah ke Masjid Nabawi Mereka bisa melihat bagaimana Kesederhanaan Rumah Rasulullah SAW Dan bagaimana beliau hidup bersama istri-istrinya Kalau ini dibongkar Maka mereka tidak bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW hidup saat itu dan bagaimana sederhana beliau. Dan sekedar info, di sebelah barat Masjid Nabawi sekarang ada pameran. Ya pameran Sirah Nabawiyah. Itu pameran Sirah Nabawiyah itu biografi Rasulullah SAW dan di sana e, disebutkan tentang bio, e, miniatur dari kota Madinah zaman dulu dan juga rumah-rumah Rasulullah SAW dan juga miniatur Masjid Nabawi bagi siapa yang punya waktu dan punya kesempatan bisa berkunjung di sana pagi hari kurang lebih dari jam 9 sampai zuhur dan sore habis asar sampai setelah salat isya pameran tentang Masjid Nabawi itu berada di sebelah barat e, Masjid Nabawi setelah tem, setelah pagar halaman di sana ada gedung, di bawahnya itu ada pameran. Itu adalah alasan yang pertama kenapa mereka mengingkari. Alasan yang kedua, karena di situ nanti akan memasukkan kuburan Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Padahal Rasulullah SAW telah berpesan sebelum beliau meninggal supaya jangan menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai masjid di akhir hayat beliau beliau mengatakan ala inna man kana qablakum kanu yattaqiduna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul masajid fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik di akhir hayat beliau ketika beliau sakit beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kuburan nabi-nabi kalian atau janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an Karena sungguhnya aku melarang dari yang demikian itu. Larangan jelas dari Rasulullah SAW di akhir hayat beliau dan tidak ada hadis yang menghapuskan hukum ini. Karena ini beliau ucapkan di akhir hayat beliau melarang kaum muslimin untuk membangun masjid di atas kuburan. Tapi qadarullah khalifah tersebut yaitu Walid bin Abdul Malik tetap melaksanakan proyeknya dan di zaman sekarang atau setelah itu tidak boleh seorang muslim berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik tentang bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Karena Rasulullah SAW telah melarang. Tidak boleh kita mengambil ucapan seorang Walid bin Abdul Malik. Dia bukan seorang sahabat, bukan seorang khulafa Rasidin. Kemudian kita meninggalkan ucapan Rasulullah SAW yang melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Cara untuk berziarah ke kuburan Rasulullah SAW seperti yang pernah dicontohkan oleh seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. kita datang dari arah depan kemudian menuju ke kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya yang posisinya berada di tengah kalau kita lihat dari luar itu ada tiga kamar Kamar satu, kamar yang kedua dengan kamar yang ketiga Maka kuburan Rasulullah SAW dan juga, dua orang sahabatnya Ini adalah kamar yang ada di tengah Jadi kalau kita yang berziarah Menuju ke kamar tersebut Kemudian mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Abu Bakar Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kita tinggalkan Dan kita mengucapkan salam secara ringkas Dan di sana ada beberapa perkara Yang perlu kita perhatikan Ketika berziarah Yang pertama Dilarang kita untuk berdoa Dan meminta kepada Rasulullah SAW Dilarang kita untuk berdoa Dan meminta kepada Rasulullah SAW Dengan meminta hajat Meminta rezeki meminta kemudahan atau bahkan meminta syafaat dengan mengatakan ya Rasulullah isfa'ni indallah ya Rasulullah berilah aku syafaat di sisi Allah karena ini semua adalah bentuk berdoa sedangkan doa adalah ibadah sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah doa itu adalah ibadah Apabila doa adalah ibadah Maka tidak boleh kita palingkan Dan kita serahkan doa tersebut kepada selain Allah Kalau kita ingin Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Maka caranya kita berdoa kepada Allah SWT Dengan mengatakan Ya Allah Berikanlah aku syafaat nabimu Berikanlah aku syafaat nabimu Jadi kita berdoanya kepada Allah meminta kepada Allah supaya diberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallam dan bukan dengan meminta langsung kepada beliau dengan mengatakan ya Rasulullah berikanlah aku syafaat, ya Nabi Allah berikanlah aku syafaat, maka yang demikian adalah cara yang salah. Jadi cara yang benar kita berdoa langsung kepada Allah meminta supaya Rasulullah sallam supaya Allah SWT memberikan rezeki kepada kita syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara hal yang perlu kita perhatikan, dilarang kita mengusap-usap apa yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW dan juga tempat-tempat yang lain yang ada di Masjid Nabawi ini. Di dunia ini hanya ada dua tempat yang disyariatkan untuk diusap dengan maksud untuk beribadah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Hajar Aswad, kemudian yang kedua adalah Rukun Yamani. Itu adalah dua tempat di dunia ini yang disyariatkan untuk diusap. Adapun kuburan Rasulullah SAW atau kuburan yang ada di Baki atau masjid-masjid yang lain selain dua tempat tersebut maka tidak disyariatkan untuk diusap. Kemudian yang ketiga dilarang kita untuk sering berziarah ke makam Rasulullah SAW. Yang melarang adalah Rasulullah SAW sendiri. Beliau SAW mengatakan, لا تتخذوا قبري idan. وصلوا alaiya فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid Aid adalah sesuatu yang sering diziarahi Beliau mengatakan Janganlah kalian menjadikan kuburanku Sebagai tempat yang sering diziarahi Menunjukkan kalau sekali Diperbolehkan Tapi kalau sampai sering Sampai sehari lima kali Setiap sholat lima waktu berziarah Maka yang demikian itu dilarang oleh Rasulullah SAW Kalau kita ingin bersalawat Maka kata beliau SAW wa alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum hendaklah kalian bersalawat kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada jadi kalau kita ingin mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW tidak diharuskan kita berziarah ke makam beliau beliau mengatakan bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku Dimanapun kalian berada Kemudian yang selanjutnya Tersebar di kalangan kaum muslimin Apabila melihat saudaranya Akan menuju ke kota Madinah Dia titip salam untuk Rasulullah SAW Untuk mengucapkan salam Dan supaya salam kita sampai kepada Rasulullah SAW Bukan dengan titip salam demikian Tapi seperti yang ada di dalam sebuah hadis Inna lillahi malaikatan sayyahin Yuballighuni an ummati salam Sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat Yang berjalan-jalan di permukaan bumi Yang tujuan utamanya atau tugas utamanya Yuballighuni an ummati salam Dia menyampaikan dari umatku salam Itu menyampaikan salam dari umat Rasulullah SAW Siapa yang akan menyampaikan? Malaikat-malaikat Allah Yang memang ditugaskan untuk menyampaikan salam tersebut Kepada Rasulullah SAW Jadi seandainya kita di Jakarta Atau di Yogyakarta Atau di Pontianak Kemudian kita mengucapkan salam Maka jangan takut Salam tersebut akan dibawa oleh malaikat Yang memang ditugaskan oleh Allah SWT Untuk menyampaikan salam tersebut sampai ke kota Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sampaikan kepada saudara kita yang dulu mungkin titip salam ya kepada kita, kita sampaikan tentang hadis ini bahwasanya caranya adalah demikian. Kemudian yang selanjutnya tempat yang dijarai di kota Madinah ini adalah kuburan Baki yang posisinya berada di sebelah timur atau tenggara dari Masjid Nabawi ini dan pekuburan Baki atau pemakaman Baki ini adalah pemakaman yang sudah lama karena yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat radhiyallahu anhum ada yang mengatakan jumlahnya kurang lebih 10.000 orang sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah di antaranya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada 9 yaitu Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Saudah, Safiyah, Zainab bin Jahash, Zainab bin Huzaimah dan juga empat orang putri Nabi SAW Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah. Kemudian juga ada Abbas, pamannya Rasulullah SAW dan juga ada Sofiyah, bibi beliau demikian pula Abu Hurairah Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Nabi Waqqas dan juga yang lain. Sepeninggal para sahabat baki masih digunakan untuk menguburkan orang penduduk Madinah, jamaah haji, jamaah umrah, para pekerja, para penuntut ilmu yang apabila qadarullah dia meninggal di kota Madinah, maka kebanyakan mereka dikuburkan di baki. Dan tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang dikuburkan di Baki Baki adalah kuburan biasa Seperti kuburan yang lain Tidak ada keutamaan khusus Adapun hadis yang isinya bahwasanya penduduk Baki atau orang yang dikuburkan di Baki adalah termasuk orang yang pertama kali akan dibangkitkan setelah Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar maka hadis ini dhaif hadis ini dhaif jadi Baki adalah kuburan biasa dan tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang dikuburkan di sana dan yang kita lakukan kebaki adalah pertama mengucapkan salam salam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang apabila kita baca berarti kita sudah mengucapkan salam untuk semuanya baik para sahabat maupun yang lain. Kemudian yang kedua, kita mengingat kematian. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Orang yang berziarah dengan cara seperti ini yaitu dengan mengucapkan salam dan juga mengingat kematian maka orang yang berziarah akan mendapatkan faedah dan orang yang dia diziarahi akan mendapatkan faedah orang yang berziarah dia mendapatkan pahala mendoakan orang lain kemudian dia juga mendapatkan keutamaan yaitu mengingat kematian karena orang yang ingat mati akan memperbaiki amalannya dan akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan orang yang berziarah keluar dari kuburan dengan membawa iman. Orang yang diziarahi yaitu orang yang sudah meninggal juga mendapatkan faedah karena dia telah didoakan. Didoakan dengan keselamatan, didoakan dengan ampunan. Maka dia mengambil faedah. Adapun kalau orang datang ke Baki dengan tujuan untuk meminta dan juga berdoa kepada orang yang dikuburkan di sana. Maka yang pertama, orang yang berziarah dengan cara seperti itu dia termudarati karena dia telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama yang dinamakan dengan syirik yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mudarat, mudarat yang paling besar. Kemudian yang kedua, orang yang dijarai tidak mendapatkan manfaat. Apabila dia datang ke sana dengan tujuan untuk meminta dan berdoa kepada orang yang dikuburkan di sana, maka orang yang dijarai tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Oleh karena itu seorang muslim maka adalah dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan memakai cara Rasulullah SAW ketika berziarah. Sebelum saya lanjutkan tentang makam syuhada Uhud bagi yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis dan apabila ada waktu nanti seolah akan kita uh, jawab dan apabila belum punya kertas silahkan mengambil ke depan. Kemudian yang selanjutnya atau tempat yang kelima yang diziarahi di kota Madinah ini adalah makam syuhada Uhud yang letaknya kurang lebih dari Masjid Nabawi ini lima setengah kilo Yaitu ke arah utara Itu adalah para syuhada Yang meninggal ketika perang Uhud Pada tahun 3 Hijriah Dikuburkan di sana Kurang lebih 70 orang syuhada Di antaranya adalah Hamzah Pamannya Rasulullah SAW Mus'ab bin Umar Abdullah bin Jahash Dan juga para sahabat yang lain Dan dahulu Rasulullah SAW ketika beliau hidup pernah berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian pula para khulafa setelah beliau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Muawiyah dan juga yang lain mereka berziarah ke sana dengan tujuan dan cara yang sama ketika berziarah ke makam Baqi yaitu untuk mengucapkan salam kemudian yang kedua untuk mengingat kematian. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan lima tempat yang diziarahi di kota Madinah ini. Adapun selain lima tempat tersebut, maka tidak dianjurkan untuk diziarahi kecuali dengan tujuan untuk melihat sejarah seperti Masjid Qiblatain. Maka kalau kita datang ke sana dengan maksud untuk melihat sejarah silahkan tapi kalau kita ke sana dengan tujuan dan keyakinan bahwasanya solat di Masjid Qiblatain ini memiliki keutamaan, maka yang demikian itu tidak ada dalilnya. Jadi solat yang diberikan keutamaan di kota Madinah ini hanya ada di dua masjid saja. Hanya ada di dua masjid, yaitu Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba. Adapun selain dua masjid tersebut seperti Masjid Khandaq yang ada di uh, Sabuk Masjid dan juga Masjid Qiblatain atau Masjid Qomamah maka masjid-masjid tersebut tidak ada dalil yang isinya tentang keutamaan sholat di dalamnya oleh karena itu sekali lagi kalau kita hanya ingin berjarah ke sana dengan melihat sejarah maka tidak mengapa tapi kalau dengan tujuan untuk yang meyakini bahasa sholat di sana memiliki keutamaan, maka yang demikian itu tidak diperkenankan. Sebaiknya sholat apa yang kita lakukan di raudhah Sholat sunnah Yang menurut sebagian ulama Kita disunahkan, dianjurkan untuk melakukan Sholat sunnah yaitu selain sholat fardhu. Dengan kondisi fisik sekarang Kuburan Rasulullah SAW ada di dalam masjid Apa hukumnya? Menurut sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim dan juga yang lain, keadaan kuburan Rasulullah SAW sekarang ini sudah dihukumi keluar dari lingkungan masjid. Karena kuburan Rasulullah SAW sudah dibatasi dengan empat pagar, dibatasi dengan empat pagar atau empat dinding. Tiga dinding yang pertama ini tidak memiliki pintu dan juga jendela. Adapun dunia yang terakhir ini yang kita lihat dari luar. Dengan keadaan demikian, maka sebagian ulama menghukumi bahwasanya kuburan tersebut sebenarnya sudah berada hukumnya di luar masjid. Yaitu sudah berada di luar masjid. Apa benar kalau kita masuk musola atau suruh tidak perlu sholat tahiyatul masjid karena sholat tersebut hanya untuk masuk masjid? pembedaan antara musola dengan masjid ini hanya di sebagian daerah saja. Wa ilah yang dinamakan dengan musola itu sebenarnya juga masjid. Jadi dan tujuan untuk meminta dan berdoa kepada orang yang dikuburkan di sana, maka orang yang dijarai tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Oleh karena itu seorang muslim maka adalah dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan memakai cara Rasulullah SAW ketika berziarah. Sebelum saya lanjutkan tentang makam syuhada Uhud bagi yang memiliki pertanyaan silahkan ditulis dan apabila ada waktu nanti soal akan kita uh, jawab dan apabila belum punya kertas silahkan mengambil ke depan. Kemudian yang selanjutnya atau tempat yang kelima yang dijarai di kota Madinah ini adalah makam syuhada Uhud yang letaknya kurang lebih dari Masjid Nabawi ini lima setengah kilo, yaitu ke arah utara. Itu adalah para syuhada yang meninggal ketika perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Dikuburkan di sana kurang lebih 70 orang syuhada, di antaranya adalah Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, Mus'ab bin Umar, Abdullah bin Jahas dan juga para sahabat yang lain. Dan dahulu Rasulullah SAW ketika beliau hidup pernah berziarah ke makam syuhada Uhud. Demikian pula para khulafa setelah beliau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Muawiyah dan juga yang lain mereka berziarah ke sana dengan tujuan dan cara yang sama ketika berziarah ke makam Baqi yaitu untuk mengucapkan salam kemudian yang kedua untuk mengingat kematian dengan demikian kita sudah menyelesaikan lima tempat yang dijarai di kota Madinah ini. Adapun selain lima tempat tersebut, maka tidak dianjurkan untuk dijarai kecuali dengan tujuan untuk melihat sejarah seperti Masjid Kiblatain. Maka kalau kita datang ke sana dengan maksud untuk melihat sejarah silahkan. Tapi kalau kita ke sana dengan tujuan dan keyakinan bahwasanya solat di masjid kiblatain ini memiliki keutamaan maka yang demikian itu tidak ada dalilnya jadi solat yang diberikan keutamaan di kota Madinah ini hanya ada di, dua masjid saja hanya ada di dua masjid yaitu Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba adapun selain dua masjid tersebut seperti Masjid Khandaq yang ada di uh, Sabu Masjid dan juga Masjid Kiblatain atau Masjid Qomamah dan yang maka masjid-masjid tersebut tidak ada dalil yang isinya tentang keutamaan sholat di dalamnya. Oleh karena itu, sekali lagi kalau kita hanya ingin berjarah ke sana dengan melihat sejarah, maka tidak mengapa. Tapi kalau dengan tujuan untuk yang meyakini bahasa sholat di sana memiliki keutamaan, maka yang demikian itu tidak diperkenankan Sebaiknya sholat apa yang kita lakukan di Raudhah Sholat sunnah Yang menurut sebagian ulama Kita disunahkan, dianjurkan untuk melakukan Sholat sunnah yaitu selain sholat fardu Dengan kondisi fisik sekarang Kuburan Rasulullah SAW ada di dalam masjid Apa hukumnya? Menurut sebagian ulama Seperti Ibnu qayyim dan juga yang lain keadaan kuburan Rasulullah SAW sekarang ini sudah dihukumi keluar dari lingkungan masjid karena kuburan Rasulullah SAW sudah dibatasi dengan empat pagar dibatasi dengan empat pagar atau empat dinding tiga dinding yang pertama ini tidak memiliki pintu dan juga jendela adapun dinding yang terakhir ini yang kita lihat dari luar dengan keadaan demikian maka sebagian ulama menghukumi bahwasanya kuburan tersebut sebenarnya sudah berada hukumnya di luar masjid. Yaitu sudah berada di luar masjid. Apa benar kalau kita masuk musola atau suruh tidak perlu sholat tahiyatul masjid Karena sholat tersebut hanya untuk masuk masjid Pembedaan antara musola dengan masjid ini hanya di sebagian daerah saja. Wa illa yang dinamakan dengan musola itu sebenarnya juga masjid. Jadi musola itu sebenarnya masjid. Jadi kalau kita masuk di dalam musola atau surau, meskipun itu adalah kecil bentuknya, maka itu adalah masjid, yaitu tempat yang digunakan untuk sujud. Oleh karena itu kalau kita masuk ke dalam musola atau surau, tetap kita disarankan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi pembedaan antara surau dengan masjid atau musola dengan masjid, bahwasanya musola adalah kecil, masjid adalah besar, maka ini adalah pembedaan dari sebagian kaum muslimin di sebagian daerah saja. Apakah berpuasa di Madinah juga berpahala seribu kali? Pahala seribu kali ini hanya berkaitan dengan sholat saja. Karena beliau SAW mengatakan Solatun di masjid, Solat sekali Menunjukkan bahasanya Pahala seribu kali ini khusus untuk solat Bagaimana orang yang berjamaah di rumah Bersama keluarga Apakah termasuk yang dimaksud oleh hadis Nabi? Tidak Ya solat yang dimaksud Tadi kita sebutkan di dalam hadis Adalah berjamaah bersama imam Di masjid bersama kaum muslimin Mohon dijelaskan masalah isbal Karena sangat banyak sekali orang yang isbal Isbal adalah Menjulurkan kain di bawah mata kaki Dan untuk laki-laki yaitu kaum muslimin Maka tidak boleh memakai pakaian di bawah mata kaki Entah itu ketika memakai celana panjang Sarung Ataupun jubah Maka diantara adab islami Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dilarang bagi kaum laki-laki untuk memakai pakaian di bawah mata kaki. Beliau SAW mengatakan, Ma'as falal ka'bain bahwa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki, maka itu di dalam neraka. Ada sini sahih dan ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya adab di antara adab-adab Islami bagi kaum laki-laki adalah dilarang untuk memakai pakaian di bawah mata kaki entah itu dengan maksud sombong ataupun tidak sombong. Salat di Masjid Kuba berpahala seperti umrah. Bagaimana hukum dan pahalanya juga selama di Madinah? Ziarah ke Kuba beberapa kali, apakah seperti umrah beberapa kali? Rasulullah SAW beliau berziarah ke Masjid Kuba sepekan sekali saja. Sepekan sekali saja. Oleh karena itu selama kita di sini kita berziarah ke Masjid Kuba sekali saja. Ya dan tidak perlu kita mengulang-ulang untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Abdullah bin Umar mengatakan kullu sabatin setiap sepekan sekali beliau pergi ke Masjid Kuba untuk berziarah renovasi Masjid Nabawi dari awal hingga sekarang khususnya dari tahun 94 sampai sekarang ya sampai sekarang dari tahun 94 tidak ada perluasan ya kecuali yang terakhir sekarang ini rencana akan diperluas Masjid Nabawi ada yang mengatakan akan menjadi luas kurang lebih empat setengah kali lipat dari masjid yang sekarang dan ini insya Allah akan segera dilaksanakan pada eh, sekarang-sekarang uh, sekarang -sekarang ini. Bolehkah melakukan umrah berkali-kali Semasa ibadah haji Rasulullah SAW selama hidupnya Pernah umrah empat kali Dan selama empat kali tersebut Tidak ada riwayat bahasanya beliau SAW Mengulang-ulang umrahnya Selama berada di kota Mekah Pada tahun 7 Hijriah Ketika beliau melakukan umrah qadha Beliau tinggal di kota Makkah tiga hari Tapi selama tiga hari tersebut Beliau tidak mengulang-ulang umrah dan juga tidak menyuruh atau memerintah para sahabat untuk mengulang-ulang umrah tersebut. Oleh karena itu, sunnahnya sekali kita bepergian hanya melakukan sekali umrah saja. Kalau kita ingin mengumrahkan untuk keluarga, orang tua atau yang lain, maka nanti kalau kita kembali lagi ke negara kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan umrah kembali, maka silakan kita mengumrohkan untuk orang tua dan juga yang lain. Tapi kalau kita mengulang-ulang umroh sehari sampai dua kali, tiga kali, atau seminggu sampai beberapa kali, maka ini tidak diajarkan dan tidak disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang afdal selama kita di sana banyak membaca Al-Quran, bersedekah, banyak tawaf kalau memang ada kesempatan dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Adapun mengulang-ulang umrah maka ini tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita sampaikan kali ini bermanfaat dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh